Kitab Tauhid yang ada dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah taala. Enam, ya. الترمذي قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى tunam. Yang khair. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala babu qaulillahi taala wa huwal azizul hakim. Surat Ibrahim ayat rabi'ah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. As-Saffat ayat 180 Walillahi al-izzatu wa lirasulih. Al-munafiqun ala yas asamina wa man khalafa bi izzatillahi wa sifati. Babu qaulai ta'ala wa huwal azizul hakim. Wa huwa. Huwa ini. Damir sa'an. menjelaskan jumlah yang setelahnya yaitu Al-Azizul Hakim. Ya, ini dialah Allah zat yang Al-Aziz Al-Hakim. Dan ini adalah sebagaimana takbir yang kita lihat di sini. Izzanya Allah makrunatun bil hikmah. sangat sesuai sekali dengan bahwasanya Allah adalah tidak memiliki kezaliman terhadap siapapun dari hambanya. Sebagai bukti atas dilalah ini adalah izzahnya Allah makrunatun bil hikmah. Keperkasaannya Allah diiringi dengan hikmah. Kenapa? Karena Al-Hakim satu di antara nama Allah sebagaimana yang telah lewat, nama Allah adalah nama alam. A'lamun wa awsafun. Semua nama Allah adalah a'lamun wa awsafun. Ya ini semua nama Allah mengandung sifat baginya. Di antaranya adalah Al-Hakim memiliki sifat Al-Hikmah. Dari didahului dengan nama Al-Aziz. Yang mana nama, mananya apa? Yang maha perkasa. Allah Alladillah yugholab yang tidak terkalahkan. Nah keperkasaannya tidak curang. Tapi diiringi dengan kebijaksanaannya dengan hikmahnya. Maka semua yang Allah lakukan dengan keperaksaannya adalah tidak ada sisi kecurangan, tidak ada sisi kekurangan, bahkan sisi seluruhnya kesempurnaan karena Allah memiliki nama Al-Hakim. Sebagian telah lewat bahwasanya nama-nama Allah bisa dilihat dari tiga dilala atau minimal dua dilala. Yang dikatakan oleh Alul Kalam bahwasanya dilala ada berapa? Ada tiga dilalatul mutabaqah, wa dilalatul wa dilalatul tadammun wa dilalatul iltizam. Perhatikan. Dilalatul mutabaqah definisinya adalah dilalatul lafdi ala tamami ma wudi alahu. Di sini Al-Aziz adalah lafdun digunakan untuk kesempurnaan Lafat ini ketika digunakan maknanya adalah yang maha perkasa kembali kepada datnya Allah Subhanahu wa taala. Tadamunnya atau iltizamnya bernama ini adalah bahwasanya Allah ini adalah tidak bodoh dan semisalnya tidak lemah. Karena apa? Karena mana dilalatul lafat ala ima wudi namanya dikatakan dilalatul tadamun. Adapun dilalatul tiza, adalah dilalatul lafdi ala khori khariji wudi alaus. sebagaimana yang telah dicontohkan oleh mereka alul kalam seperti dilalatul insan alal hewanin natik Ketika kita bilang al-insan dan kita artikan dia adalah hewan natik, ini adalah dilalatul mutabaqah. Kalau kita katakan al-insanu wa dahik dilalatul iltijam. Kalau insanu wa natik au al-hewan, al-hewan au natik. Kita katakan al-insanu hewan, maka dia dilaratu tadammun. Atau al-insanu wa natik juga dilaratu tadammun. Kalau kita katakan al-insanu wa dhahik dilaratu iltizam. Yakni anal ad-dhahik an laisa min mana insan wala juz'ahu. Padahal wala min juz'ihi. Jadi kita katakan ad-dhahik ini bukan makna dari lafaz insan, bukan juga dari bagian insan, tapi min lawazimil insan. Nah, dari lawazimnya insan dia adalah ketawa. Maka di sini kita mengetahui Al-Hakim, Al-Aziz. Konsekuensinya bahwasanya Allah adalah tidak bodoh. Tuntutannya tidak bodoh. Juga tidak lemah. Bahkan kuat. Hakim juga memiliki makna sisi bahkan berilmu. Kenapa? Karena al-hakim secara maknanya dari sisi lafadznya bukan al, bukan alim. al aziz bukan juga bukan alim. Ya kan? Atau al-aziz bukan kawi. Al-hakim bukan kawi. Tapi lawazimnya Allah adalah maha kuat. Demikian juga lawan daripada hakim juga juga maha, maha berilmu. Karena al-hakim secara lafadznya dia bukan murid dengan al-alim. Bukan semakna. Tapi lawazimnya dia memiliki ilmu. Nah. Lawazim daripada al-hakim dia memiliki ilmu bukan berbuat semau-maunya tanpa adanya hikmah. Bahkan penuh dengan keadilan. <clears throat> Karena dia adalah Maha Al-Aziz, Maha memiliki keperkasaan maka kita minta kepada Allah. Demikian juga Al-Hakim kita tetapkan bahwasanya siapa yang mau benar-benar hikmah pada perbuatan dan perkataannya juga harus mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah adalah Maha Al-Hakim. Minta kepada Allah supaya diberi hikmah. Wa may hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah maka dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala bukan minta kepada selainnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maksud si Rabb kamu. Rabbil izzah yang memiliki izzah. Di sini al-izzah dihidupkan kepada ar-rububiyah. Kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala bahasanya Allah memiliki al-izzah. Maksud si Rabb kamu, maksud si Rabb kamu dan maksud si Rabb kamu yang memiliki izzah Maksud dari apa-apa yang mereka sifatkan. Amma yasifun. Ini juga bantahan terhadap orang yang menyelewengkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak sebagaimana yang mereka bayangkan. Maha suci, maha bersih dari apa yang mereka inginkan dengan penyelewengan terhadap sifat-sifat dan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Walillahil izzatu walirasulih. Sama saja di sini al-izza adalah miliknya Allah dan milik Rasulnya. Kalau kita minta al-izza bagi diri kita, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta kepada selain selainnya. Walil mu'minin dan izah dan juga bagi miliknya orang-orang yang beriman ini menunjukkan bahwasanya Izzah tadi diutamakan kepada orang yang beriman termasuk apa? Sifat kemuliaan bagi mereka. Sifat kemuliaan bagi mereka. Wa man halafa bi wa sifati. Ini juga demikian. Siapa yang bersumpah dengan izzahnya Allah dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya sumpah dengan izzahnya Allah adalah sumpah dengan apa yang Allah izinkan karena izin adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun berdoa kepada izinnya Allah enggak bu, enggak boleh. Ya izat Allah eh? Berilah aku izah, berilah aku jadikanlah aku orang yang perkasa. Ini enggak enggak boleh. Bahkan dikatakan syirik oleh Syekh bin Bas rahimahullah taala. <clears throat> Wa qala Anasun Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jahannam. Dan berkata Anas berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam takulu jahannam. Jahannam berkata. takulu jahannam, jahannam ini berkata. Qad qad wa izzatika. Wa qasam. Bagaimana qad? Cukup dan cukup dan demi keperkasaanmu. Sebagian lafadznya kotni kotni. Cukupkan aku, cukupkan aku. Wa qala Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yabqa rajulun bainal jannah wan nar. Dan berkata Abu Hurairah ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yabqa rajulun bainal jannah wan nar seorang laki-laki tetap berada dalam suatu posisi yaitu antara surga dan neraka. Wa wa akhiru alinnar. Dan dia adalah paling akhir dari penduduk neraka. Dukulan al-jannata yang masuk ke dalam surga. Penduduk neraka yang paling terakhir yang dia akhirnya masuk ke dalam surga, yang paling akhir. Fayaqulu ya Rabbi, maka ia berkata orang tadi, "Wahai Rabbku, isrif wajhi anin nar, palingkanlah wajahku dari neraka." La wa izzatika la as'aluka ghairaha. La wa izzatika. Ini dalam takkid. Ya kan? La as'aluka gara jangan ditagih dengan sumpah. Benar-benar demi keperkasaanmu wahai Rabbku, aku tidaklah minta kepada engkau selainnya. Selain apa? Selain terpalingkan wajahku dari neraka atau selain neraka itu terpalingkan dari dari aku. Kalau Abu Sa'idin berkata Abu Sa'id Al-Khudri ta'ala anhu, "Inna, inna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala Qala Allah azza wa jalla ka wa dhalika wa asratu amsalihi." Bahwasanya Rasulullah SAW berkata, berkata Allah azza wa jalla namanya hadis apa? Hadis Qud, Qudsi. Laka, Dhalika bagimu apa yang tadi kamu minta dan sepuluh lipat ganda dari yang semisalnya. <clears throat> Wa qala Ayub, yakni Nabi Nabi Nabiullah Ayub alaihi salam. Wa qala Ayub yakni nabinya Allah Ayub alaihi salam. Wa izzatika lagi nabi an barakatika. Dan demi keperkasaan kamu lagi nabi enggak ada kecukupan bagiku dari berkah yang ada darimu atau dari berkah yang ada padamu an barakatika yang berkah kau berikan kepada aku dari darimu jadi Ayub alaihissalam benar-benar sangat butuh kepada barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Lagi nabi. Ya kan? Gak ada pengganti bagiku Barokah ini ya kan dari selainmu. nggak ada cukupnya. Bahkan aku terus butuh kepada barokah darimu ya Allah Subhanahu wa taala di awalnya dengan lafaz sumpah menunjukkan benar-benar Ayub alaihissalam mengakui ya kan tentang keutamaan Allah, tentang barokahnya Allah yang kepada dirinya Ayub alaihissalam yang telah diberikan oleh Allah kepadanya benar-benar butuh. Dan ini adalah bukan se se ah, sebagian waktu tapi sepanjang hidupnya Ayub alaihissalam. Bahkan sampai hari kiamat pun tetap butuh terhadap barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Mabum? Kita pun harus beradab dengan adabnya Ayub alaihissalam. Benar-benar kita butuh dengan barokahnya Allah. Maka kalau itu dakwah yang kita jalani kehidupan yang kita lalui ini sampai akhir hayat mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali ini yang paling utama yang kita harapkan. Bukan apa angan-angan kita saja sesuai dengan <clears throat> apa yang kita bayangkan kemudian menjadi apa yang kita menjadi puas dengan apa yang kita bayangkan tidak, tapi kita mengharap barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melewati dakwah di atas sunnah mencukupkan dengan akidahnya ahlu sunnah ini adalah kita mencari barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Dengan sederhana yang apa kita lewati ini. Dan kita tidak merasa puas dengan apa kita lewati ini. Artinya bukan kemudian ini sudah paling pol, paling bagus. Tidak. Tapi kita mengharap berkat dari Allah semoga semakin diberikan kebaikan yang lebih, yang lebih dan yang lebih dan terus bertambah. bertambah. Ini yang kita harapkan dalam lembaran hidup ini yang kita lewati dalam menjalani agama Allah Subhanahu wa taala. Mafhum itu. Maka itu jangan kemudian kita cuma angan-angan apa? Kuantitas banyaknya orang yang mendengarkan kita atau teori yang sering yang kita angan-angan yang kita bikin-bikin tidak, tapi kita mencari barokah dari Allah Subhanahu wa taala sebatas apa yang kita mampu untuk melakukan. Mafhum? Betapa banyak pendidikan yang dikerumuni oleh ribuan manusia. Apakah barokah? Ya kan? Kadang satu pun dari manusia yang terkumpul di sana tidak ada yang paham dengan akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Nggak paham tentang akidahnya ahlul bidah. Jadi hidup itu cuma sekedar lewat. Entah bersama ahlul bidah, entah bersama ahlu sunnah dia nggak tahu. Sesatkah hidup dia? Terlincirkah hidup dia? dalam akidahnya, dalam ibadahnya ini nggak tahu. Maka itu kita mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditegaskan oleh Ayub wa izzatika la an barakatika. Ini adalah kita contoh. Dalam kehidupan dakwah ini semoga berkah sampai akhir dunia ini. Anak didik yang ada sama kita ini memiliki kesifat yang ikhlas, ibrar. Bulan apa? memiliki niat yang ikhlas, memiliki mencukupkan dengan itibar terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita harapkan. Semoga saja ada satu dua orang atau mungkin semuanya ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan diharapkan cuma nanti ribuan orang atau ratusan orang. Nah, sehingga kita menempuh jalan yang tidak baik. Yang dasar ingin menjaga, ingin membela agama Allah, Jalan apapun ditempuh ini adalah tidak kita inginkan sama sekali tapi yang kita inginkan adalah barokah dari Allah Subhanahu wa taala cukup di atas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis berakam sahabat alaf wa salasami'a wa salasa wa samanin hadasana Abu Ya Abu Ma'mar. Hadasana Abdul Warith, hadasana Husainun al-Muallimu, hadasani Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mur an Ya'mar. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma an Nabi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu a'udzu bi izzatika alladzi la ilaha illa anta alladzi la tamut alladzi la la yamut wal jinnu wal insu yamutun <clears throat> Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dulu Ya kan? Kata Abdullah bin Abbas, Nabi pernah mengatakan a'udzu bi Aku berlindung dengan izzamu. Nah, izzat adalah sifatnya Allah SWT. Alladzi la ilaha illa anta, yang tiada sesembahan yang berhak diibadai kecuali engkau. Alladzi la yamut, hmm. yakni ilah yang tidak mati. Wal jinnu wal insu yamutun. Jin dan manusia semuanya mati. Jin dan manusia semuanya mati. Apakah malaikat mati? Nah, ini juga ada persisian di antara al penjelasan wal jin wal insu yamutun. Apakah mereka mati? Jin semua jin dan manusia saja yang yang mati. Apakah mereka enggak mati? Nah ini yang pembahasannya dilihat di tempat yang lain. Lalu beragam berakam sabah alaf wa salasami awar bahwa samanin hadasana ibnu abil aswad hadasana haramiyun hadasana syu'batu an qada data an anasin an nabi sallallahu alaihi wasallam anna qala yulqa haun hai namanya tahwil pindah sanat wa qala li khalifah Haddatsana Yazid bin Zurai, haddatsana Sa'idun an Qatadah an Anasin wa an Mu'tamirin tu abi an Qatadah an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala La yazalu yulqa fiha wa taqulu hal min mazid La yazalu yulqa fiha yakni kembali kepada tadi nar yulko finnar. Adapun sanat yang lain tadi dikatakan la yazalu yulko fiha. Senantiasa neraka itu diisi. Senantiasa neraka itu diisi terisi terus. Watakulu dan ia berkata, neraka itu berkata. Jadi neraka berkata. Kita beriman bahwa neraka itu berkata. Kita beriman bahwasanya jahanam juga ber, berkata. Dan kita yakin bahasa perkataan sebagaimana yang Rasulullah sabdakan wa izzatika. Nah, di antaranya Hal min mazid perkataannya hal min mazid, Adakah tambahan? Ini neraka terus mengatakan hal adakah tambahan bagiku? Hatta yad'a fiha rabbul alamina mau sampai Allah, ini Rabbul Alamin meletakkan dalam neraka tersebut telapak kakinya. Jadi dalam hadis ini kita mengerti bahwasanya Allah punya telapak kaki. Hmm? Kodam apa? Telapak kah? Kaki. Kaki. Ayo. Hmm. Fayanzawi ba'dua ila ba'din. Maka setelah diletakkan Kakinya Allah sementara dalam neraka yanjawi jawi dan eh, sebagian neraka dengan sebagian yang lain itu yanjawi. Apa? Injawa apa nama? Hah? Penuh. Ah itu. takulu kot kot kemudian berkata kot kot cukup cukup. Fi izzatika wa karamika. Dengan sumpah. Demi keperkasaanmu. Demi kemuliaan kamu. Wala tazalu jannatu tafdulu. Dan senantiasa surga itu tetap. Apa? Sisa tempatnya. Hatta Allahu laha kholkon. Sampai Allah itu me, apa insya itu hmm? menciptakan untuk surga tadi ciptaannya makhluknya ini hambanya fayuskinahum fadlal jannah maka ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tadi oleh Allah fadlal jannah apa sisa surga yang belum terisi sisa surga yang belum penuh ditempatkan nah, ini kan oleh Allah SWT mereka yang tadi diciptakannya ini kabar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita imani. Sebagaimana datang lapatnya seperti ini. Enggak boleh kita dustakan, enggak boleh kita takluk pada mana yang lain yang menyelisih dari susunan kalimat ini. Ayo perhatikan mujahid. Jangan main-main. Berkata sahabat Basra rahimahullah taala, "Wa ala yadulala annahu subhanahu lahul izzatul kamilah." Nah. Ayat-ayat awal ada hadis tadi dan juga ayat yang tadi kita baca. Ya kan? Ada dua ayat yang pertama. Wa huwal azizul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Tiga ayat walillahil izzatu wa lirasulihi. Ini tiga ayat dan ada hadis yang selainnya tadi semuanya kita baca ini menunjukkan bahwasanya subhanahu Allah yang maha suci memiliki al izzah yang sempurna keperkasaan yang sempurna. Nah kesempurnaannya, ya kan, ditakdir dibarengi dengan hikmahnya. Dimana nggak ada sisi celah. Semua apa yang Allah perbuat tidak ada sisi celah kekurangan, nggak ada aibnya sama sekali. Kenapa? Karena izzanya makrunatun fil hikmah. Karena keperkasaannya Allah teriringi dengan kebijaksanaannya. Jadi apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah lakukan, apa yang Allah bikin, semuanya tidak ada sisi celah, kekurangannya, nggak ada aibnya sama sekali. Ini pun menunjukkan bahwasanya kita harus merasa cukup dengan apa yang Allah syariatkan sebagai tata aturan agama ini yang kita dibebani untuk mengikutinya. Akidahnya, manhajnya, tata cara ibadahnya, dan yang lain dari semua urusan agama politiknya, ekonominya, juga demikian cara berekonomi. Kita mengikuti apa yang Allah syaratkan dalam menyusun ekonomi. Kenapa? Karena Allah dalam memiliki kebijaksanaan yang sangat bijak dalam semua tata aturannya. Bagi semua hambanya, bagi semua ciptaannya. Mahfum. Tapi kadang seorang itu tidak terasa. Ketika nggak diberi rezeki anak saja sudah apa? salah aturan, salah langkah yang dia tempuh supaya dapat anak. Ya kan? Seperti antaranya apa? Beli anak. Atau yang diistilahkan apa dengan apa? Anak ang anak angkat sehingga si anak tadi diputuskan hubungannya dengan orang tuanya asli. Putus benar-benar putus, nggak ada lagi hubungan silaturahmi. Nah. Bahkan nggak dikenalkan lagi Siapa orang tuanya yang asli? Ini termasuk dosa besar. Ini gara-gara diberi apa diberi apa? Diberi ujian nggak punya anak. Padahal belum tentu lebih baik kalau dia punya anak. Kenapa? Karena seandainya itu lebih baik, tentunya Allah akan memberikan yang lebih baik bagi dirinya. Mahfum? Nah. Eh. Demikian juga masalah rezeki yang lain berkat masalah harta, kedudukan dan yang, yang, yang dan yang lainnya. Seolah-olah bahwasanya pemberian yang dari Allah tadi tidak merasa, tidak apa, tidak memuaskan bagi dirinya. Sehingga mencari cara yang lain. Demikian juga dakwah. Dia dikaruniai oleh Allah ilmu. Ilmu ini bukan disyukuri, kemudian diamalkan dengan ilmu tersebut, tapi malah apa? Dirusak. Dirusak dengan sendirinya. Dikotori. Maka ini menunjukkan bahwasanya, ingatkah dia bahwasanya Allah dalam maha hakim? Seharusnya ayat yang dibaca, wahwal azizul hakim, dan semisalnya ini adalah harus diperhatikan. Kenapa? Karena diantara apa? Perkara besar yang harus kita lewati adalah mengenal nama-nama Allah dan mengenal konsekuensinya bagi kehidupan kita dan keyakinan kita dan yang lainnya. Mabum. Maka itu diberi oleh Allah umur sekian, diberi oleh rezeki sekian, diberi oleh Allah ilmu sekian dan semisalnya itu adalah perkara yang harus disyukuri, Bukan malah sebaliknya. Fauzan, antum menghadap mana? Kita taklim sini antum ke sana. <clears throat> Perhatikan itu. Jadi Allah memiliki al-izz al-kamilah. Wal aziz wal ghalib al-qahir la yughalab wa la yumana. Wal azizu wa al ghalib. Aziz adalah yang menang, yang maha menang. Yang maha qahir, yang maha perkasa, yang maha kokoh layu golab tidak akan terkalahkan, walayu mana nggak akan tercegah. Walayu mana nggak ada yang bisa mencegah. Yang tidak akan tercegah nggak akan terhalangi. Tidak akan terhalangi apa yang Allah inginkan nggak akan ada mampu yang menghalangi. Allah yang bagi rezeki pada hambanya, siapa yang mau menghalangi rezekinya Allah terhadap hambanya? Nggak akan bisa orang membendung. Allah ketika menghalangnya rezeki dari seorang hambanya, nggak ada seorang yang bisa menyeret. Maka nggak ada gunanya dengki, nggak ada gunanya iri. Cukup disyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada diri kita masing-masing. Nggak ada gunanya dengki, nggak ada gunanya iri. Seorang diberi rezeki banyak, seorang diberi ilmu banyak. Cukuplah kita yang diberi apa yang telah kita dapatkan ini kita syukuri, Semoga berbarokah sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Ayub alaihi alaihissalam. Lagi Nabi an barokatika. Ini pendidikan terkait dengan masalah akidah. Makanya kitabnya Abu membuka ini kitabul akidah, kitabul tauhid yang benar-benar sangat istimewa dari sisi tabukutnya pembikinan bab dan ayat yang dipaparkan di sini ataupun hadis-hadis dan juga perkataan yang lain Falau izzatul kamilatu subhanahu wa ta'ala falahu. Maka baginya al-izzah keperkasaan yang sempurna, maha dan maha tinggi Allah. Rabb kita. Kama anna lahul mulk. Kama anna lahul mulka al-kamilah. Sebagaimana juga baginya, bagi Allah adalah mulk kerajaan. Al-kamilah yang sempurna. Telah lewat bahwasanya Allah adalah malikin nas. Mampu? Maliki Malikin Nas. Telah lewat bacanya Malik juga Malik Malikin Nas dan juga Malikin Nas. Nah, keduanya adalah datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua bacaan tersebut. Perlu diingat itu, bisa Maliki, bisa Maliki. Kalau Malik jamaknya apa? Muluk. Kalau Malik Hmm? kalau Malik zamannya Malikun. Kalau Malik zamannya Muluk dan Amlak. Amlakun wa mulukun. Kalau Malik zamannya Malikun dan Mulak. Baik. Jadi sebagaimana Allah adalah memiliki Allahul Mulk, Annallahul Mulk Al-Kamilat Sallahu ala. Kerajaan hanyalah miliknya Allah. Kerajaan yang maha sempurna. Jadi apa gunanya bangganya seorang raja? Telah lewat ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Ya kan? Anal maliku, kata Allah SWT. Dalam hadis yang telah kita lewati. Saya adalah raja. Ya kan? Tangan kanannya menggenggam apa? Bumi. Tangan kirinya menggunakan amal lipat, amal lipat, langit-langit. Nah, Allah punya tangan kanan dan tangan kiri sebagaimana ada dalilnya sahih Muslim. Kalau Allah kita isbatkan dari sini sebagaimana yang ada dalam sahih Muslim, maka makna kanan dan makna kiri tidak ada sisi perbedaan dari sisi kesempurnaannya. Dengan beda dengan apa? Kanan dan kiri yang dimiliki oleh makhluknya. Kanannya lebih sempurna daripada kiri kirinya. Eh? Apa? Sebagian ulama mengatakan ada sini rasa sabit. Terlalu kita dulu pernah kita, kita lewati wow, ucapannya Syekh Ibnu Utsaimin Dan sebagian syarahnya bahwasanya simal ini adalah tidak sabit. Bahkan yang sama adalah kilta yaminun kedua tangannya adalah yamin, kanan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, seandainya memang kita tetapkan bahwasanya Allah punya kanan tangan kiri, maknanya kirinya Allah tidaklah kurang daripada kanannya Allah sisi kesempurnaannya. Bahkan sama-sama sempur sempurna. Pernah dulu beberapa tahun yang lalu, dulu waktu kita masih belajar di Pakistan, kita telah lewati bahwasanya shimal itu adanya memang itu sabit, maka maknanya apa? Layan kus anil yamin. Tidak tidak kurang dari kanan dari sisi kesempurnaannya. Baik. <clears throat> Waliyadala ba'sah ay yuhlafa biizatillah. Walihada maka untuk ini dari penjelasan telah, penjelasan telah lewat lah. baksa enggak mengapa. Maknanya boleh, Jais. Ayuh Ayyuhlafa bersumpah dengan izzanya Allah. Ayuh Ayyuhlafa maknanya bersumpah. Ya kan? An dan fil mudhari yang masukkan dengannya apa? Mananya apa? Mas, bilin Mas. Masdar enggak mengapa bersumpah dengan izzanya Allah. Aw bi izzatillah la af'alanna kada la af'al la af'alu kada. Dengan izahnya Allah sungguh aku akan berbuat ini. Demi izahnya Allah sungguh akan berbuat. Allah la af'alanna pasti benar-benar aku akan berbuat dengan sumpah dengan apa dengan dengan aku bersumpah dengan keperkasaannya Allah. Walil ja'a hadil hadis ashabul ladhi ladzi kharaja minan nar wa anzahu Allahu minha ilal jannah wa qala rabbi isrif wajhi anin nar wa izzatika. Lah ini. Wawunya wawu wawul qasam. Wawul qasam. Maka untuk ini datang dalam sebagian dalam hadis-hadis ini yaitu ada seorang syaf seorang pemuda yang dia itu keluar dari neraka dan Allah selamatkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga dan dia Tadi seorang pemuda tadi berkata, tadi seorang pemuda berkata, Rabbi isrib wajhi, wahai Rabbku, palingkanlah wajahku anin nar wa izzatika. Syaitnya, mau nawa sumpah. Aku bersumpah dengan izzamu, wahai Allah. Demi keperkasaan kamu, wahai Rabbku, aku tidak meminta selain itu, selain apa? Selain terpalingkan neraka itu dari wajahku. Atau selain terpalingkan wajahku dari neraka. Maka enggak mengapa sumpah dengan izahnya. Tapi apakah boleh kita kemudian memanggil izahnya Allah supaya kita diberi izah oleh izahnya Allah? Di, tidak boleh. Nah, tapi kita bilang ya Aziz. Nah, Azza yu'izzu fi'il apa? Hah? Aizza, aizni, aizzani, Ya kan? Ya Aziz aizzani. Yarhamukallah. Wahai yang maha perkasa, berilah aku keizan, keperkasaan, kekuatan dan yang semisalnya. Wa kadzalika iksamu Ayyub alaihissalam. Demikian juga sumpahnya Ayyub. Aksama yuksimu iksam. Demikian juga sumpahnya Ayub alaihissalam wa izzatika lagi nabi an barokatika. Aku bersumpah dengan izzamu wahai Rabbku lagi nali an barakatika atau lagi nabi an barakatika. Artinya apa? Benar-benar aku sangat butuh dengan barakamu. Kapan di dunia dan di akhiratnya nggak ada selesai hal ini. Tetap kita bu butuh. Maka itu perhatikan ya, ikhwah. Semoga saja apa yang kita lewati dalam lembaran hidup ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala santri-santri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka kita anjurkan untuk diri kita sendiri semuanya nih, anak dan antum semuanya semoga diberi niat yang ikhlas. Ya kan, diberi kecukupan dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak nolak-nolak kanan kiri. Ya kan, tidak tergiur atau ter apa? Hah? Bahasa ini nggak melet. Tergoda dengan saya banyaknya sekarang godaan Dulu, ya kan, kawan-kawan kita dari Pakistan. Kita cuma sedikit. Ya kan? Di Jahlem, di tempatnya Saksana Allah Az-Zaidi, Hafdullah Ta'ala, guru kita, Syekhuna, Saksana Allah Az-Zaidi. Ya kan? Semuanya kita sepakat, Gak ada ragu, gak ada goncang, gak ada kebingungan tentang bahwasanya gambar itu adalah haram dalam televisi dan yang lainnya. Sekarang semuanya yang apa? yang dulu sama satu nampan, satu kamar, satu nasib, sama-sama susah, makan adas. Bahasa Pakistannya dal, makan dal. Ya kan? Kuning. Dipotong-potong. Ya kan? Sama sambel. Sama roti kering. Ya kan? Baru berapa berpisah berapa tahun? Sekitar berapa? Sekitar 24 tahun. Nah, ternyata sekarang sudah apa? rata-rata nongkrong dalam hmm? dalam apa? Dalam dalam layang, layar, aywa. Nah itu. Yang dulu katanya Ibnu Yunus, segapan kakak tadi menceritakan. <clears throat> Allah musta'an. Semua saja kita diberi keteguhan sampai akhir ayat. Yang segitu banyak waktu itu, ya kita bilang tadi sedikit tapi kita bilang kalau bilangannya Sepuluh kata saja ya, cukup sepuluh ke atas. Tapi ternyata apa sekarang? Enggak selamat kecuali sebagian orang saja. <clears throat> Perhatikan, yang sekarang bikin SD, yang ini, yang itu, semuanya. Maka kita minta kepada Allah semoga diberkahi lembaran hidup kita ini, lembaran dakwah kita ini. Dan ini sebagaimana ini adalah supaya saya sebagai wasiat dari saya untuk antum semuanya. Ini kita anggap sebagai wasiat. Semoga saja kalau kita diberi umur panjang, ini wasiat jangan dilupakan. <clears throat> Ayub wa Nabiullah Ayub alaihi salatu wassalam. Eksamnya Ayub. Ayub adalah nabinya Allah. Yaitu Ayub alaihi salam. Fa innahu kana yawman yaktasil. Maka sungguh beliau pada suatu hari lagi mandi. Fa anzalallahu alaihi rijlan. Maka Allah menurunkan pada Ayub ini rizal. Kaki. Min jaradin. Apa jarad itu? Belah, belalang. Faja'ala yahsu. Yahsu itu apa? Merang, merangkak. Maka mulailah Ayub itu merangkak. fakallah huwa jalla wa alam akun agnaituka an hadza. Maka berkata Allah Azza wa Jalla bilang kepada Ayub, Alam akun bukankah aku telah mencukupkan engkau wahai Ayub dari ini dari kakinya belalang ini. Faqala wa izzatika ginalli an barakatika maka berkatalah Ayub Aku bersumpah dengan keperkasaan kamu wahai rabku aku benar-benar ya kan enggak merasa terputus enggak akan apa berhenti sangat butuh bahkan terus butuh dari berkah berkahmu untukku ya Allah ya Rabbku. Hmm. kata kulu jahannam demikian juga jahannam berkata. maka kata takulu jahannamu. Demikian juga jahannam juga ngomong. La tazalu yulqa yul yulqa nasu wal hijaro. saya bin Bas memberikan di sini memberikan apa? Makna dari kalamnya beliau sendiri yulqa nasu wal hijaro. Senantiasa jahanam itu diisi. Ya kan? Diisi dengan manusia dan batu-batuan. Wa yatakul dan ia tadi jahanam berkata, Hal min mazid. Adakah tambahan, wahai Allah? Wahai Rabku? Kama qala azza wa jalla yawma naqulu li jahannam halim talak al taqulu hal min mazid. Sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, yawma naqulu li jahannam pada suatu hari nanti aku kami berkata, kepada Jahannam, Halim talakti, apakah kau telah penuh wahai Jahannam? Maka ia berkata, si Jahannam berkata, adakah tambahan? Fala tazalu yulqa fiha wa yatakul, maka senantiasa terus diisi. Sedangkan ia Jahannam berkata, hal min mazid adakah tambahan dan adakah tambahan? Hatta ya al-jabbaru jalla wa, jalla wa ala fiha qadamu. Sampai Allah itu meletakkan kakinya ke jahanam fayanjawi dua ila ba'din maka terus menjadilah jahanam itu penuh yanjawi ba'du ila ba'din nah, ben, apa ter sesak aywa injawa yanjawi hmm. penuh wa lu kotun kotun, kotin kotin bisa juga seperti itu Kotni, kotni bisa juga. Kotni bisa disambung dengan nun wikoya. Kotni, kotni. Nun wikoya. Bisa juga. Kotni, kotni. Cukuplah aku, cukuplah aku bisa. Wafi alafat al akhor kot kot kotni kotni. Yakni hasbi hasbi wa izzatika. Cukup bagiku, cukup bagiku. Dan demi keperkasaan kamu, wahai Rabku. Nah. Jadi kotni kotni ini nunin apa nunul wikoya. Nun apa? Nunul wiko, ya. Maka kot itu bisa disambung dengan nun al ya. Bisa dengan apa masuk kepada nun masuk kepada seperti masuk huruf seperti minni, ya kan? Seperti kaani, seperti la'alani dan yang semisalnya. Hmm. ani, Tapi Amal jannah fala yazalu yabqa fiha fadlun. Adapun surga senantiasa ada tetap apa? sisa untuk diisi. Maka di sinilah ya ikhwan sebagai bukti bahwasanya rahmatnya Allah adalah lebih luas daripada azab azabnya. Nah. Allah itu rahmatnya lebih luas ya kan dari azabnya dan surganya termasuk apa? rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala bagi hambanya. Dan neraka azabnya Allah bagi hambanya. <clears throat> Maka di sini buktinya apa? Surga tetap masih luang, masih banyak tempat yang perlu diisi sehingga Allah menciptakan ciptaannya dan diisi di sana, diisikan dalam sur surga. Lima fiyah minas al azimah. Lima fiyah Kenapa kok masih ada fadl, masih ada tempat yang luas, ada sisa lagi yang belum diisi, lima via. minasa. Kenapa? Karena di dalamnya benar-benar ada keluasan dan luas ini yang sangat besar. Fayunsiullahu la aqwaman maka Allah menciptakan kaum-kaum yang bakal diisikan ke dalam surganya Allah fayudkhiluhum al-jannata fadlan minhu subhanahu wa ta'ala maka Allah memasukkan mereka kaum yang Allah ciptakan masuk ke dalam surga sebagai murni karunia dari Allah subhanahu wa bagi hambanya yang tadi diciptakan sebagai penghuni sur surga. Wa makna subhana rabbika rabbil izza yakni sahibul izza. Tengok di sini. Rabbil izza tadi ayat yang kedua. Ya kan? Ayat yang kedua yang wa makna subhana rabbika rabbil izza ayat yang kedua yakni apa? Rabb maknanya sahib. Rabb itu maknanya sah sahib. Nah, Rabbul Izzah maknanya sahib pemilik izzah. Allah yang memiliki izzah. Kadzalika "Fi lafdil adzan Allahumma rabb hadhihi da'wat tamah. Nah, rabb hadhihi da'wat tamah yang memiliki dakwah yang sempurna ini, panggilan yang sempurna ini berupa adzan, yakni sahib dakwah tamah al-shalah al-qa'imah. Nah, wa yuqalu rabbud dar wa rabbul daba yakni sahibuha. Ini rabb tadi nanya di sini apa? Apa? Sahib ini pemilik Rab di sini maknanya ada pemilik. Jadi di sini apa? Subhana rabbika rabbil izzati. Maksud si Rob kamu Rob pemilik izzah yang memiliki keperkasaan. Ini semuanya menuntut kita meminta kepada Allah bukan kepada syaitan, bukan kepada kufar. Ya kan lain dengan para munafikin yang sekarang ini berkeliaran di muka bumi, ya kan? Kadang berkopiah hitam, bersongkok hitam, kadang juga membawa tasbih dan membawa apa? sajadah ditaruh pundaknya ternyata apa? minta izah kepada kufar, minta, minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Minta izah dengan kemaksiatan, minta izah dengan kekufuran terhadap Allah, minta izah dengan kesyirikan terhadap Allah Azza wa Jalla. Paham ini? Dan inilah Yahwa sebagai bukti bahwasanya ahlu tauhid adalah benar-benar terpisahkan dengan ahlu syirik. Dalam tata cara minta keperkasaan, dalam tata cara minta kemuliaan dan yang semisalnya. Mabum. Maka dakwah ini dakwah yang kita berharap semoga berkah, semoga memiliki keperkasaan dari Allah Subhanahu wa taala bukan minta kepada selain selainnya. Tapi <clears throat> nah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini dan kita sambung lagi pada waktu yang datang dalam bab yang ke-8. Alhamdulillah alamin.